Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita masih dalam pembahasan tentang khilafatul khulafai rasyidin, kekhalifahan para khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum jami'an. Sudah kita jelaskan tentang kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq yang beliau ditunjuk oleh Rasul SAW meskipun dengan al-isyarat eh dengan nas secara isyarat Adapun kekhalifahan Umar bin Khattab itu langsung dipilih oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian kita sampai kemarin kepada pembahasan pengangkatan Al Khalifah Rashid bin Nurain Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sepeninggal Umar bin Khattab yaitu dengan musyawarah enam para sahabat yang paling mulia setelah Abu Bakar wa Umar dan enam atau Umar Abu Bakar wa Umar ya enam sahabat yang dipilih oleh Umar bin Khattab untuk memilih khalifah sepeninggal beliau kemudian dipilih secara singkat dan ijma dan dibaiat oleh para sahabat Rasulullah SAW Al Khalifah Rasyidun Nurain Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kita baca sedikit di sini. Summa khilafatu Utsman radhiyallahu anhu biijtimai ahli syura. Kemudian setelah Umar bin Khattab dipilihlah Al Khalifah Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan ijtima yaitu musyawarah ahli syura enam sahabat yang sudah kita sampaikan kemarin kisahnya wasairil muslimin alaih. Eh, kemudian setelah itu dibaiat oleh seluruh kaum muslimin an amri umara. Ya, pengangkatan itu dengan cara musyawarah itu adalah perintah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya ulama mengatakan pengangkatan pemimpin kaum muslimin yang syar'i itu ada dua. Yang pertama dipilih langsung oleh khalifah sebelumnya seperti Abu Bakar memilih Umar atau Rasul memilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Kemudian yang kedua pengangkatan pemimpin yang syar'i yaitu dengan musyawarah para ulama yang dikenal dengan ahlul al, ah, ahlul halli wal akad. Ya, bukan semua orang yang memilih. Ya, ini adalah cara yang syar'i. Kemudian Summa khilafatu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kemudian setelah Utsman bin Affan kekhalifan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu an bai'ati man bai'a minal badriyin. Ya, dengan pengangkatan bai'at dari para sahabat yang ikut perang Badar. Di sini perlu kita sampaikan inilah dalam Islam bai'at itu hanya untuk pemimpin kaum muslimin. Entah khalifah, entah raja, ataupun presiden, yang penting dia yang memiliki kekuasaan atas seluruh kaum muslimin di negeri tersebut. Ya. Sekali lagi, ini yang dikenal dalam Islam. Baiat untuk pemimpin kaum muslimin, bukan untuk pemimpin ormas ataupun organisasi atau yayasan atau ketua takmir masjid atau eh ketua pengajian dan lain seterusnya. Mau lebih mantapnya kita akan bacakan dari ucapan seorang ulama ahli sunnah wal jamaah yang bernama Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah taala dalam kitab beliau Intima ilal Firat wal Ahzab wal Jamaatil Islamiyah hukum menisbatkan diri bergabung kepada kelompok-kelompok ya atau jamaah al-islamiyah, kelompok-kelompok harokah islamiyah. Dalam halaman 161 beliau menyebutkan amma wasilatun muhdatsatun yuta'abbadu biha fala. Adapun metode dakwah, metode pergerakan yang bid'ah, maka kita tidak mau itu semuanya. Kata beliau, famil wasain alati tuhajjinu da'wa wa tusiru syaghab wa tajal ummata syi'an tilkumul bai'atul bid'iyah al mumtaddatu min ma'inil mutasawwifa ila mustahjasi ba'dil jama'atil islamiyah wa hakadal ahwa yajuru ba'daha ba'dan di antara metode dakwah yang justru merusak dakwah yang justru membuat kekacauan kerisuhan dan membuat umat terpecah belah itulah yang dinamakan baiat yang bid'ah yang bersumber dari kelompok tasawuf kemudian menular kepada sebagian kelompok-kelompok harokah ya inilah hawa nafsu yang satu dengan yang lain saling menularkan kebid'ahan mereka. Kalau kita lihat terutama di negeri kita ini ya kelompok baiat banyak sekali ini yang semakin menambah apa? Perpecahan umat. Kalau ada yang mengaku ini imam saya yang wajib untuk dibayat, yang lain juga mengatakan demikian. Apa ukurannya? Ya. Kelompok-kelompok yang bayat pemimpinnya banyak di negeri kita. Nah, akan tapi Rasul pernah bersabda, "Idza buya lil khalifatain faktul akhirahuma." Apabila dibayat dua khalifah, bunuh yang terakhir. Naudzubillah min dalik. Ya, kita nggak mau urusan bunuh membunuh. Yang penting ini adalah celaan Rasul SAW. Tidak ada bayat ketuai kepada pemimpin tertinggi kaum muslimin. Entah di suatu negeri itu raja atau presiden atau kalau ada khalifah yang sebenarnya ini yang dibayat. Ya. ISIS membayat khalifahnya. Mereka meyakini ini yang berat untuk diapa? Dibayat. Mana yang benar untuk dibayat? Ya. Kalau ulama al-sunnah meyakini Baiat sekali lagi hanya untuk pemimpin kaum muslimin yang mereka menguasai eh suatu negeri kaum muslimin, mereka punya kekuasaan terhadap kaum muslimin. Eh, di negeri kita sudah ada presiden. Eh, kita Bapak Jokowi Hafizullah taala. Kita sudah membaiat beliau mengikrarkan beliau adalah sebagai pemimpin kita. Maka haram untuk apa? Eh membaiat yang lainnya. Rasul mengatakan tadi idabu yal khilifatain faktul akhirahumah dan ini yang menambah apa? Rusak dakwah. Ini yang apa? Membuat kericuhan dan memperparah perpecahan di tengah kaum muslimin. Kemudian beliau mengatakan wa alaihi fa'lam anna fil Islam bai'atan wahidatan fil imamatil udhma hiyal bai'atul jami'ah. Dari sinilah ketahuilah bahwasanya di dalam Islam hanya ada satu bayat untuk pemimpin tertinggi kaum kaum muslimin. Ya, hiyal bai'atul jami'ah. Itulah bai'at yang mencakup seluruh kaum muslimin, bukan hanya kelompok-kelompok kaum muslimin. Ya. Tan akidu bimuafaqati ali syaukati wal hali wal aqdi fil ummah. Yang mana dengan bayat eh, bayat tersebut itu diperoleh dengan tadi musyawarah ahlul hali wal aqd sebagaimana kejadian pengangkatan Al Khalifah Rashid Utsman bin Affan. Ya, ada enam sahabat Abdurrahman bin Auf, ya, Talha Zubair, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Ya, kemudian sepakat mereka mengangkat Utsman bin Affan, mereka membaiat dan kemudian kaum muslimin yang lain juga membaiat. Di zaman ya para tabiin misalnya, tidak ada kaum muslimin membaiat misalnya Ahsan al-Basri Padahal beliau ulama yang luar biasa, tidak ada bandingnya di zaman sekarang ini. Tidak dibayat oleh kaum muslimin. Yang dibayat khalifah pada waktu itu. Demikian pula Abdullah bin Mubarak, ulama tabi'in. Tidak ada yang membayat beliau. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Tidak ada yang membayat beliau. atau mereka semuanya. Padahal luar biasa pengikut mereka. Ya. Imam Ahmad, ulama al-sunnah wal jamaah. Ya. Dikriminalisasi oleh Khalifah Ma'mun pada waktu itu di penjara. Tidak pernah beliau apa? Diangkat menjadi ya pemimpin dibaiat untuk apa? Menggulingkan penguasa. Naudzubillah min dalik. Ini adalah sekali lagi ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Inilah akidah aimat al-hadis. Bukan sebagaimana orang yang jauh daripada akidah mereka. Sawaun hasratil kad bai'ah bitariqin mahbub ila Allah wa rasuli sallallahu kabaiatil khulafa ar-rasyidin radhiyallahu anhum. Baik baiat tersebut diperoleh dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul SAW seperti baik khulafa ar-rasyidin. Seperti yang kita sampaikan tadi, setelah dipilih oleh khalifah sebelumnya dibaiat oleh kaum muslimin. Atau cara yang kedua dengan diangkat oleh ahlu syura sebagaimana Utsman bin Affan dibaiat. Ya, ini dua pengangkatan yang syar'i. I atau cara yang tidak syar'i yaitu dengan kudeta. Kudeta haram. Namun ketika orang itu sudah sampai ke tampuk eh kepemimpinan, kekuasaan yang diakui oleh kaum muslimin, maka wajib membaiat orang tersebut. Ini baiat hanya khusus untuk pemimpin. Entah yang lewat jalur syar'i tadi atau yang lewat jalur tidak tidak syar'i. Kalau sudah menjadi penguasa, wajib dibaiat dan haram untuk di dikudeta selama dia masih masih muslim. Au bi tariqil ghalabati. Ya, sekali lagi selama dia sudah berkuasa di tengah-tengah kaum muslimin, maka itulah baiat yang ditujukan kepadanya. Wahadi allati yahsul bihalil imam wali wali amil muslimin maqasidal wilayah. Dan inilah baiat yang dengannya seorang pemimpin kaum muslimin itu berkuasa di atas ya suatu negeri atau di atas muka bumi yang mana dia memiliki al qudrah kekuasaan wa sultan wa syauka kekuatan wal man'a fayuqimu hukmal islam pemimpin inilah yang dibaiat yang bisa ya melaksanakan hukum-hukum Islam seperti iqamatil hudud ya melaksanakan hudud kisos bagi yang membunuh Kemudian potong tangan bagi yang mencuri, rajam bagi yang berzina, sudah menikah. Ini adalah apa? Hak penguasa yang dibaiat. Ya, adapun pemimpin pengajian, pemimpin kelompok misalnya, ketika dibaiat tidak punya hak seperti ini. Maka inilah baiat yang pita. Ini baiat yang KW, baiat yang palsu imitasi. Ya, sekarang bukan hanya barang yang apa? yang palsu yang KW. Demikian pula dengan bayat dan alangkah banyaknya bayat-bayat yang KW tersebut di negeri kita ini. Naudzubillah min dalik Kemudian kata beliau, Fayuqimu hukmal Islam kaimat kaikamatil hudud wa qismatil amwal wa nasbil wula mengangkat pemimpin-pemimpin di wilayah-wilayah tertentu atau gubernur wa jihadil adu ya menyerang orang-orang kafir wa iqamatil haji wal ayat pemimpin yang dibayar inilah yang mereka berhak untuk ya melaksanakan atau menegakkan haji dan Idul Adha Idul Fitri wal jama wal jamaat melaksanakan sholat Jumat dan seterusnya. Kemudian kata beliau wahada mahalu ijma'il umma. Inilah ya ijma kaum muslimin. Kama qala al-Qurtubi rahimahullah dalam sebagaimana kata Imam kurtubi dalam tafsir beliau beliau mengatakan wa amma iqamatu imamain au thalatha fi asrin wahid wa baladin wahid fala yajuzu ijma'an mengangkat dua pemimpin atau tiga di waktu yang sama di negeri yang sama ini tidak boleh secara ijma' yang dibaiat hanya satu pemimpin presiden ya presiden itu yang dibaiat ya eh, ustadz kiai ulama tidak boleh untuk apa dibayat. Sebagaimana tadi, ulama tabi'in. Siapa yang lebih baik daripada ulama tabi'in di zaman ini? Siapa yang lebih baik daripada ulama tabi'in? Siapa yang lebih baik daripada empat imam ahli sunnah wal jamaah? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Namun tidak ada seorang pun dari mereka salaf tersebut yang dibayat Ya, meskipun ulama yang luar biasa, tidak ada duanya di ya di zaman sekarang ini. Maka kalau ada yang dibayat ya di zaman ini selain khulafa rasidin meskipun dianggap sebagai ulama maka ini bukan ulama yang merupakan warasatul anbiya ya ini yang lama bukan apa Nam ulama yang kata Allah inna yakhshallaha min ibadihi al ulama kemudian wa 'alaiha nususu biha ya banyak sekali nas-nas yang mengancam ya tentang orang yang dibaiat setelah bayatnya khulafa ataupun para pemimpin kaum muslimin wa tarhib min tarkiha wa naksiha dan larangan untuk juga membatalkan bayat atas pemimpin yang telah dibaiat maka Rasul mengatakan wa man farakal jama'ata shibran famata mitatan jahiliyah barang siapa yang memisahkan diri dari pemimpin kaum muslimin kemudian dia mati mati dalam keadaan jahiliyah Wala yazal amrul umma ala hada maldian. Inilah yang diyakini oleh kaum muslimin, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Yaitu tidak ada bayat kecuali kepada pemimpin kaum muslimin. Bukan pemimpin ormas, bukan pemimpin pengajian, bukan pemimpin masjid atau yang lainnya. La ya'rifuna bayatan liman huwa duna martabatil imamatil kubrah. Ya, mereka kaum muslimin tidak mengenal istilah bayat bagi pemimpin ya selain ya pemimpin tertinggi kaum muslimin. Suma khalafat khulufun. Namun ya telah terjadi penyimpangan wa banat umurun jarrat alal umma kapa kabaki minal bidak wal ahwa yang mana mereka tersel oleh arus bid'ah dan hawa nafsu fajarat bid'atu turuqiyah al atau ridwaiyah ya dipelopori oleh bid'ah kelompok tasawuf yang menamakan dengan istilah ridho ridhoiyah yaitu ridho kepada ya pemimpin agama mereka tokoh agama mereka sampai-sampai kata para ulama ketika pemimpin ya kajian mereka bayat tokoh agama mereka bayat itu pengikutnya ibaratnya kata para ulama seperti mayat yang dimandikan oleh ya seorang yang mandikan jenazah dibalak-balik, di apapun, nggak akan mungkin protes sang mayat tersebut. Itu yang telah terjadi. Bahkan mereka mendoktrin anak buahnya mengatakan man qala li lima la yuflih. Barang siapa yang mengatakan kepada tokoh agamanya, kepada guru spiritualnya, mengapa demikian dan demikian, apa dalilnya, kenapa dia tidak akan beruntung selama-lamanya. Artinya apa? Didoktrin untuk istilahnya enggak nggih saja untuk apa? Taklid buta kepada tokoh agamanya. Biar tokoh agamanya bisa apa? Seenaknya. Ma, punya membohongnya, membujuinya, dan seterusnya. Ini karena apa di antaranya? Bayat tadi. Wa yuqalu al bayatul istisna'iyah. Ada yang mengatakan bayat pengecualian, ahdul masyayikh, perjanjian dengan masyayikh, ya apapun namanya. Namun intinya sama bayat tadi. Wa yuqalu aqdut tariq. Ya. Kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala wa hadhihi bai'atun bid'iyatun muhdatsa Ini semua adalah bid'ah bai'at, bai'at yang bid'ah la dalila 'alaiha min kitabin wala sunnatin wala amalin sahabiyin. Tidak ada dalilnya baik dari Al-Qur'an, dari sunnah dan dari amalan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eh, kalau ada yang mengatakan ini kan demi perjuangan Islam, perjuangan kaum muslimin. Kita katakan para sahabat dulu nggak pernah berjuang apa? Para tabi nggak pernah berjuang apa? Para imam-imam al-sunnah nggak pernah berjuang apa? Namun mereka tidak pernah ya mengangkat ulama untuk dibaiat yang mereka baiat lagi adalah khalifah atau pemimpin ya kaum muslimin. Wakot angkaraha jama'at ulama. Banyak para ulama yang mengingkari bayat-bayat seperti ini wasyaddadun nakir ala fa'alatiha dan mereka sangat amat keras mengingkari perbuatan ini wa annau la asalahu eh karena tidak ada eh dasar dalilnya sama sekali di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala thumma intaqalat bimislahin akhar ila ba'dil jamaatil islamiyatil mu'asirah kemudian bayat tasawuf ini ya pindah ya model pindah baju berganti baju kepada sebagian kelompok-kelompok haroka kaum muslimin, kelompok-kelompok pergerakan di zaman ini. Hatta balagal hal ila wujudi iddati jama'at min waraiha adadu minal uhud wal bay'at fi baladin wahid. Ya, sampai keadaan itu ya menyatakan banyak kelompok-kelompok yang mereka punya bayat-bayat tersendiri terhadap pemimpin-pemimpin mereka. Contoh diantaranya antara kelompok jaringan teroris Al-Qaeda dengan ISIS beda-beda khalifahnya pemimpinnya beda-beda bayatnya ini belum yang apa yang kecil-kecil belum yang selain kelompok-kelompok tersebut banyak di negeri di negeri kita ini naudzubillah min dalik eh, maka sekali lagi bagaimana mungkin perjuangan itu akan diridhoi Allah Subhanahu taala sedangkan mereka menyimpang dari ajaran Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana Allah akan menurunkan pertolongannya sedangkan mereka tidak menolong agama Allah dengan mempraktekkan sunnah Rasul SAW in tansurullaha yang surkum wa sabit akdamakum kemudian kata beliau wa kullu wahidatin minha tad'u ila ma hiya alaih duna ma al ukhra eh setiap kelompok punya bayat yang isinya berbeda-beda dengan yang yang lainnya. Fadha'a min bainim al-misaq an-nabawi li jama'atil muslimin maka mereka pun menyanyiakan ya apa yang Rasul SAW sabdakan yaitu ma'ana ali wa ashabi. Eh wajib kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku. Wahada takta jismal ummatil islamiyah baina bayatin turqiyah fi ajwafi zawaya ila bayatin hizbiyah fil muwajaha Maka inilah bayat-bayat yang justru akan memporak-porandakan umat Islam ya kalau satu bayat dengan pemimpinnya yang lain bayat kepada pemimpinnya juga nggak akan menyatu bagaimana mungkin akan apa bersatu umat umat Islam kalau ada yang mengaku tadi pemimpin saya yang lebih layak di eh di yang lain juga mengatakan demikian nggak ada dalil nggak ada barometer nggak ada torak ukurnya ya, namun dalam Islam kalau ukurnya satu kalau mau bersatu, bayat pemimpin tertinggi kaum muslimin di suatu negeri tersebut. Ya, ini yang akan apa menjadikan umat Islam akan bersatu menjadikan umat Islam akan akan kokoh. Namun kalau setiap kelompok berbaiat ini semakin menambah apa? perpecahan. Wasara syabab fi ila ayyi hizbin yantami. Maka para pemuda kaum muslimin akan kebingungan. Eh, kemana dia akan membaiat? Ini mengatakan yang layak dibaiat, ini juga mengatakan demikian. Semuanya juga apa? Menyatakan berjuang untuk Islam. Gak ada ya kelompok yang menamakan kelompok Islam mengatakan saya mau menghancurkan Islam tidak ada nggak ada yang mengatakan saya nggak mau Al-Quran dan Sunnah semuanya mengaku demikian cuma bagaimana hakikat sebenarnya ya ini sekali lagi yang semakin memperparah keadaan kaum muslimin wali airaesin tandemen yubayi ya para pemuda kaum muslimin kebingungan siapa pemimpin yang layak untuk apa dibayar? wal bai'atu ahdun wa aqdun yaktadil wala wal bara. Sedangkan bai'at itu mengharuskan adanya wala, loyalitas dan bara kebencian. Fahal ida atamma bai'atau yadhab ilal jamaat islamiyah yad'uha ila misli wa alai wa hisbi ammada. Ya, kalau dia sudah membaiat pemimpin si fulan, maka bagaimana mungkin dia akan bersatu dengan saudara-saudara kaum muslimin yang lainnya. al khulasa ya, Kata beliau, kesimpulannya atau sebelumnya kata beliau, fa in qilala alqulu ukhwa. Ya. Kalau ada yang mengatakan tidak benar kalau dikatakan itu memecah belah umat, bahkan itu menyatukan umat. Wala tadri tafriq sakota maqsudul bai'a wa dan la ma'na lahu. Qila na'am hada nihayatu tasfiq tasqiqil ummah wa tafarruqi wa ahzaban yadribu ba'dhum riqaba ba'din. Ya kalau sekedar slogan ini menyatukan umat. Eh kita lihat hakikatnya fakta di lapangan. Bagaimana dengan adanya bayat-bayat tersebut, umat nggak akan mungkin bersatu. Eh karena setiap orang yang membayat pemimpinnya itu wala awal baroknya untuk pemimpin yang dia bayat. Kata beliau, eh, wahada ainu mana wahada ainu mana Allah an Inilah yang jelas-jelas dilarang oleh Allah dan Rasul sallallahu wa tawa'ada fa'ilahu wa alaman ahdathahu dan Allah telah mengancam orang-orang yang memecah belah eh, barisan kaum muslimin dengan bid'ah-bid'ah tersebut. Allah mengatakan wala takunu minal musyrikin minallanya farraqu dinahum wa kanu syi'a. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah orang musyrikin yang mereka memecah belah agama mereka dan mereka apa? bergolong-golongan. Wa tafriqul ummati khuttatun fir'auniyatun. Kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala memecah belah umat seperti ini ini adalah rencana jahat Firaun. Allah berfirman, "Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ala syi'ah yastad'ifu ta'ifatan minhum." Sesungguhnya Firaun itu menguasai ya atau memiliki kekuasaan di atas muka bumi ini pada waktu itu dan dia menjadikan ya penghuninya, penduduknya, rakyatnya berkelompok-kelompok untuk apa? Melemahkan ya mereka. Ini adalah apa? Strategi seperti penjajah memecah belah umat dengan adu domba dan seterusnya dan diantai dengan adanya bayat-bayat tersebut. Wal khulasah kata beliau khulasahnya kesimpulannya inal bay'ata fil Islam wahidatun. Bayat di dalam Islam hanya untuk satu orang saja dalam satu negeri. Ya, kaum muslimin di Indonesia membayat ya Presiden Jokowi di Saudi Arabia membaiat Raja Salman, ya di Malaysia membaiat presidennya atau rajanya sebagainya yang merupakan presiden, raja, pemimpin kaum muslimin. Ini adalah apa? Setiap negeri seperti yang kita bahas dulu dalam kitab Muhammadul Hukam ya disebutkan ulama telah sepakat membolehkan setiap negara punya pemimpin masing-masing. Ya, tidak harus bentuknya khalifah, kaum muslimin. Yang disitulah eh, kaum muslimin di negeri itu akan bersatu dengan bayat pemimpin tersebut. Inal bayat fil Islam wahida. bayat dalam Islam cuma satu saja. Min dawi syaukah ahli hali wal akad. Yaitu bay'at yang pertama dilakukan oleh ulama ahli hali wal akad. Sebagaimana zaman Utsman tadi. Liwali amril muslimin wa sultanihim. Bayat tersebut untuk pemimpin kaum muslimin. Wa inna duna dzalik minal bai'ati turqiyah wal hisbiyah fi ba'd al jama'at al islamiyah al mu'asirah kulluha bai'atun la aslalaha. Adapun bai'at selain untuk pemimpin kaum muslimin, ya bai'at untuk kelompok-kelompok tarekat sufia ataupun untuk kelompok-kelompok harakah maka ini semuanya adalah bayat yang tidak ada dasarnya sama sekali dalam syariat Islam. Lamin kitabillah, tidak ada dalam Al-Qur'an, wala sunnati Rasul SAW, tidak ada dalam sunnah Rasul SAW, wala amalin sahabiyin, tidak pula ada pada perbuatan para sahabat, wala tabi'in pada ya zaman tabi'in. Fahya bayatun mubtada'atun. Itulah bayat yang bid'ah Kullu bid'atin dolalah. Dan setiap bid'ah itu sesat kata Rasulullah SAW. Wa kullu bai'atin la asalahu la, la, la aslalaha fi syara' hiya ghairu lazimatil ahad. Dan setiap bid'ah yang tidak ada dasarnya di dalam syariat itu adalah bai'at yang tidak mengikat sama sekali. Fala haraja wala isma fi tarkiha wa naksiha. Tidak ada ya dosa sama sekali bagi yang meninggalkannya. Jangan tertipu dengan membawa atau dengan dibawakannya eh, misalnya ayat hadis-hadis tentang masalah bayat, ya mata walaysa fi unuki bayah mata mitatan jahiliyah barang siapa yang mati dalam eh, lehernya di lehernya tidak ada bayat, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah ini bayat untuk pemimpin kaum muslimin ya dan setiap kelompok memang kalau untuk ya mempromosikan bayat kepada pemimpinnya pakai hadis-hadis seperti ini. Seperti dulu jamaah Islamiyah juga demikian. Ya, atau namanya dulu lemkari juga demikian. Memakai hadis ini untuk apa? Ya, mendoktrin umatnya membayat pemimpinnya dan untuk mengganggu saja kepada pemimpinnya mau dibawa kemanapun dia basam anwatoa, Na'udzubillah min dalik. Ya, sekali lagi, setiap bayat selain untuk pemimpin kaum muslimin tidak ada dosa, et eh, jangan pernah ragu untuk meninggalkannya. Jangan mau dibohongi oleh orang-orang yang tidak eh bertanggung jawab seperti itu. Bal ismun fi akdiha, bahkan yang berdosa yang membaiat orang-orang yang tidak layak dibaiat. Itu dosa karena berbuat kebid'an, kullu bid'atin dhalalah. Iyyakum wa mahdatsatil umur wa syarrul umuri muhdatsatuha. Nah, Li'anna ta'abbud biha amrun muhdatsun la asalahu. Karena meyakini baiat sebagai ibadah itu adalah perjuangan dalam Islam ini adalah perbuatan yang tidak ada dalilnya nahi ka amma yatarattab alaiha min tasqiqil ummah sudah bid'ah tidak ada dasarnya itu itu dosa dan ditambah lagi dengan dampak negatifnya membuat perpecahan di tengah kaum muslimin wa tafarruqi hasyian wa isatil fitan baina dan membuat apa kegaduhan, kericuhan, ya kerusakan di atas muka bumi ini. Wastida'i ba'di ala ba'din. Ya, tentunya satu kelompok dengan kelompok yang lain akan apa? Ya, bertempur naudzubillah min dalik. Fahiya kharijatun an hadis syara' padahal itu adalah apa menyimpang dari syariat contoh antara Al-Qaeda dengan ISIS karena dua-duanya tidak saling apa ya membaiat pemimpin yang satu ya ini contoh sudah bid'ah parah lagi ya di suria misalnya kaum muslimin melawan ya presiden Bashar Assad qatalahullah yang kafir ya namun mereka juga harus menghadapi dua kelompok ya yang saling berperang satu dengan yang lain. ISIS dengan Jabhatun Nusrah. Jabhatun nusra itu kiblatnya ke Al-Qaeda. Mereka membaiat tokoh Al-Qaeda dulu Usama bin Laden, kemudian diganti oleh Aiman Az-Zawahiri. Ini Jabhatun nusra bayatnya ke sana. ISIS bayatnya kepada Al-Baghdadi. Mereka bukan malah bertempur melawan Basar Asad yang kafir, nah mereka saling apa? bertempur. Ini adalah apa? Salah satu dampak negatif ya baiat-baiat yang apa? Yang bid'ah tersebut. Bukan menyatukan umat, terlebih di zaman apa? Eh mereka harus melawan orang kafir yang nyata-nyata kekafirannya. Eh, ini sekali lagi luar biasa dampak negatif ya baiat-baiat yang bid'ah tersebut. Faya kharijatun an hadis syara' an summiyat bai'atan au ahdan au akdan. Ya, entah dinamakan baiat atau perjanjian atau apapun namanya. Namun kalau intinya sama bayat maka ini adalah apa? Ya, sesuatu yang bid'ah selama tidak untuk pemimpin kaum muslimin. Wa ala hadza tawaradat kalimatu muhaqqiqil ulama fi bai'ati turqiyah al-mawjuda fi asrihim oleh karena itulah banyak ya celaan-celaan ulama atau pakar-pakar ulama yang mencela baiat kelompok tasawuf yang ada pada zaman mereka itqabaluha bil ingkar kama fi kalami Suyuti. Ini disebutkan ayat ucapan Imam Suyuti di dalam kitabnya Al-Hawi wa Subki fi Dil Khalis Al-Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Tabligh Iblis dan juga Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa ulama-ulama tersebut mengingkari adanya bayat-bayat selain untuk bayat pemimpin kaum muslimin. Wa wa uqaddim min hada kisatan muhimma li Mutarif bin Abdullah As-Sakhir radhiyallahu ta'ala anhu fi inkari ala Zaid bin Sauhan kitab muahadatin a'adau maakhirin. Eh di antara ulama salaf yang mengingkari baiat tersebut adalah seorang ulama yang bernama Mutarif bin Abdullah bin Sakhir yang mengingkari seorang yang bernama Zaid bin Sauhan yang dia apa ingin dibaiat oleh eh sebagian orang ya wa alaihi fa baina madaril firaqi wal ahzab allati ra'aitu wa baina ghurbati din fi waqil muslimin alladhi nu'ayishuhu fa inna tarak ya ibadallah ila inqadil ummah wa intishaliha wal audati biha ila haqiqati diniha huwa minal wuduh wal jala mimma huwa fi mutanawili kulli muslimin wa ma'rifatuhu eh kata beliau maka dari sini kita melihat eh, dampak negatif yang sangat banyak dari munculnya kelompok-kelompok sempalan kaum muslimin ya dengan bayat mereka yang bid'ah tersebut yang mana umat Islam sekarang ini dalam keadaan ya terasing dalam keadaan ditindas, dihina, dijajah, maka tidak ada jalan untuk mengentaskan kehinaan tersebut ya kecuali kembali kepada agama Islam yang murni. Kalau kita mau memperjuangkan Islam, mau meninggikan kalimat tauhid la ilaha illallah, bukan dengan cara yang sesuai dengan hawa nafsu kita, namun dengan cara Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah ibadah, ini jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala harus dengan ya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasul mahdiyin. Eh bukan sembarangan, bukan hanya akal-akalan, bukannya bermodalkan perasaan atau modal semangat belaka, tidak bonek, namun dengan apa? ya Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Bagaimana kita mungkin bisa meraih kejayaan ya sedangkan kita menyimpang dari ajaran al-Islam. Naudzubillah min dalik sedangkan Allah mengatakan intan surallaha yang surkum wa sabit akdamakum. Mimma huwa fi mutanawil kulli muslimin fahm wa ma'rifatu. Inna dina Islam wa dil fitrah wal fitrah la hula fiha la taqid wala ta'sim lakinna sya'na fi tahil hamalatihi wa qiyamihim fi muwajaha. Kemudian kata beliau, zalika tariq huwa raf'i rayati tauhid la ghair. Eh di antara cara menggapai kejayaan umat Islam yaitu dengan kita betul-betul menebarkan, menyebarkan, mendakwakan, menyerukan umat kepada tauhid, tauhidul uluhiyah. Ya, la ma'budu bihaqqin ilallah. Ya, yang ini sudah dipraktekkan oleh Rasul wali Alaihi Wasallam. Rasul menang, para sahabat menang, jaya mulia di atas muka bumi ini karena mereka betul-betul menanamkan dalam diri mereka atau tauhid Mereka betul-betul menyembahnya kepada Allah, meninggalkan segala bentuk kesyirikan. dari katolik huwa biraf'i rayatit tauhid la ghair. Eh, jalan menuju kejayaan dengan mengangkat bendera tauhid. Eh, bukan sekedar slogan, namun memahami maknanya, namun mengamalkan konsekuensinya beribadahnya kepada Allah, tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya jelas. Ya surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qabrihim wa la yumakkinanna lahum diinahum wal ladzi tadallahum wa la yubaddilanna min ba'di khafim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'ah wa man kafara ba'dzalika faulai kaumul fasikun. Allah berjanji kepada orang yang beriman di antara kalian. Ya, sebagian ulama tafsir mengatakan di antara kalian yaitu para sahabat. Ya, para sahabat Rasulullah SAW. Allah berjanji di antara Allah berjanji kepada orang yang beriman di antara kalian yang beramal saleh untuk Allah menjadikan mereka sebagai khalifah, pemimpin, penguasa di atas muka bumi ini sebagaimana Allah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai penguasa, pemimpin dan Allah akan mengokohkan agama yang Allah ridhoi bagi mereka dan Allah rubah ketakutan mereka dengan keamanan ya budunani. Ciri mereka, sifat mereka yaitu beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik. Ini syarat kemenangan umat Islam harus kembali kepada tauhid, beribadahnya kepada Allah, meninggalkan segala bentuk peribadahan kepada selain Allah La yusyriku nabi saya tidak berbasyarik kepada Allah. Ya, tidak minta-minta kepada wali yang telah mati, tidak minta kepada pohon keramat, ya, tidak menyembah orang soleh. baik dengan nama tawasul, dengan nama tabaruk atau yang lainnya, namun beribadah hanya kepada Allah semata melaksanakan iya karena budu wa iya karena sa'in. Alamakan alin Nabi SAW ashabu. Dan juga tidak ada jalan menuju kemenangan, kejayaan umat, kecuali dengan kembali kepada metode Rasul dan para sahabat Rasulullah SAW dalam segala bidang agama ini. Faman taba'ahum bi ihsan min aimatil ilmi wad din wal ulati al muslihin mengikuti jejak para tabi'in dan seterusnya. Wa sadrul Islam syahidun wa fi kulli asin syahid. Ya, dan sejarah generasi pertama umat Islam sebagai saksi akan hal ini. Mereka menang ya. Umar Khattab ya dengan itibaknya kepada sunnah dengan diikuti oleh para eh, sahabat Rasulullah SAW. Eh, mereka bisa menaklukkan dua negara dikuasa Romawi dan dan Persia. Eh, bukan karena persenjataan mereka yang canggih, bukan karena kekuatan ekonomi mereka, bukan karena urusan eh, dunia, namun karena betul-betul mereka adalah manusia yang bertauhid, yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. Seperti yang kita sampaikan eh, kemarin, bahwasanya bagaimana ya al khalifah terasid Umar bin ya meskipun beliau dalam keadaan kritis ya beliau masih eh, menyempatkan untuk ya sunnah menghidupkan sunnah Rasul SAW yang disebelikan oleh apa sebagian kaum muslimin ketika ada pemuda datang menghibur beliau Kemudian Umar Khattab mengatakan kepada sang pemuda tersebut, "Irfa angkat celanamu, angkat sarungmu." Karena apa? Sarungnya menutupi mata kaki. Ya, irfa izarak fa innahu rabbik. Karena itu yang lebih bertakwa kepada Rabbmu dan ini yang apa? Lebih baik untuk apa? Lebih suci, lebih bersih bagi pakaianmu. Ini adalah itiba eh al khulafa ar rasyidin di Umar bin kepada sunnah Rasul sepele apapun yang di mata orang namun di sisi Allah Subhanahu ini suatu yang yang besar. Namun ketika umat Islam meremehkan masalah seperti ini Eh, bahkan para dai-dai juga seperti itu. Ini masalah khilafiyah. Saya enggak sombong. Naudzubillah min dalik. Bagaimana umat akan apa? Amaja. Yang sunnah ditinggalkan, yang bid'ah apa? Dikerjakan. Naudzubillah min dalik. Bagaimana mungkin akan tergapai kemenangan umat Islam. Wa malam yakun yauma dinan la yakul yaumadina. Imam Malik mengatakan apa yang bukan agama pada zaman sahabat ya sampai kapanpun bukan termasuk agama Islam alias itu adalah bid'ah. Dan Imam Malik rahimahullah mengatakan walan yusliha akhir hadil ummah illa bima salaha bihi awalaha. Tidak akan mungkin memperbaiki generasi akhir umat ini kecuali dengan apa-apa yang memperbaiki generasi awal umat ini. Generasi awal umat Islam yaitu para sahabat. Mereka menang eh di antaranya karena mereka terlebih dahulu dididik dengan tauhid, dengan al-aqidah as-sahihah. 10 tahun Rasul di kota Mekah hanya mendidik kulu la ilaha illallah tuflihu. Ditanamkan betul-betul tauhid. Ya, makanya umat Islam kalau mau jaya harus terus digembleng tauhid, tauhid dan akidah yang benar ya sebelum yang lainnya tanpa me, ya ngesampingkan menafikan yang lainnya. Namun ini prioritas utama dakwah kepada atau tauhid Ini kunci kemenangan miftahun nasr yaitu tauhid la ilallah la ma'budah bihaqin illallah. Nah, maka intinya kata beliau iltazim min hajan nubuwa ayuhal muslim eh fil kita wa sunnah ilman wa amalan wa da'watan walzam jama'atal muslimin man kana kadzalik ala misli ma ana ali washabi walzam imamam al muslim fi ay baladin in kana lahum imamun bisam'i wa ta'a fil ma'ruf maka wahai saudaraku muslim pegang erat metode kenabian yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah baik dalam memahaminya, mengamalkannya, mendakwahkannya dan pegang erat jamaah kaum muslimin yang di atas metode Rasul dan para sahabat Rasul dan ya dekatlah dan berpeganglah dengan pemimpin seorang pemimpin kaum muslimin di negeri manapun dan dengan kita melakukan asam wa mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut. Ya ini sekilas tentang baiat kaum muslimin terhadap pemimpin kaum muslimin. Kemudian kita kembali kepada kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau diangkat ya, menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan musyawarah <coughs> Alhamdulillah. Ya, khalifah Utsman radhiyallahu anhu dipilih dengan musyawarah al-hali wal akad kemudian mereka atau kaum muslim yang membaiat beliau radhiyallahu taala anhu. Kemudian ya beliau memimpin ya kaum muslimin dalam jangka waktu berapa tahun? Ya? 12 tahun lamanya, luar biasa ya jasa-jasa beliau terhadap kaum muslimin. Meskipun demikian, sebagaimana yang sering kita sampaikan, inna hakim haqqin jahidan wa nikmatin hasida. Setiap kebenaran pasti ada yang menentang dan setiap nikmat pasti ada yang yang hasad, yang iri dan dengki. Dan diantaranya seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah dari negeri Yaman dari Sabah sana, dia masuk Islam dalam keadaan munafik, kemudian dia memprovokasi massa, mengumpulkan massa, membuat syubhat, tuduhan-tuduhan dusta terhadap Al Khalifah Rashid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, terutama dari Mesir ya orang-orang juhala, orang-orang bodoh yang mudah terprovokasi oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Ya, dalihnya untuk apa? Kemaslahatan umat, untuk memperjuangkan umat, ya. Makanya al sunnah jangan pernah tertipu dengan slogan-slogan propaganda seindah apapun. Lihat hakikatnya. Ya, mungkin kita ingat dulu tahun 80-an ada revolusi, ada eh, perjuangan untuk Islam melawan Amerika yang dipelopori oleh Dedengko Syiah Qatalahullah yang bernama siapa? Masa luar biasa. Ya, foto-fotonya ya di mana-mana. Ya, karena apa? Diangkat sebagai pahlawan revolusi Islam. Katanya dulu seperti itu. Namun pada hakikatnya apa? Revolusi Syiah Qatalahumullah ya kak banyak para pemuda kaum muslimin terutama kelompok Araka yang mudah tertipu dengan slogan-slogan tersebut tidak tahu itu adalah racun yang ditebarkan apa di seluruh penjuru negeri kaum muslimin ya makanya seorang muslim atau sunnah wal jamaah tidak boleh mudah tertipu eh, lihat hakikatnya lihat siapa yang memimpin ya naudzubillah min dalik bagaimana akan ada perjuangan untuk Islam. Sedangkan yang memimpin adalah Khomeini yang dalam kitabnya Al-Hukumiyah Islamiyah mengatakan bahwasanya imam-imam mereka itu lebih mulia daripada Jibril, lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW. Bahkan, eh bagaimana mungkin eh kita mengikuti ajakan seruannya, sedangkan dia dalam kitabnya Kasful Asrar mengatakan secara maknanya bahwasanya Nabi Muhammad itu biang kerok perpecahan umat karena Rasul tidak menjelaskan siapa khalifah sepeninggal beliau. Naudzubillah min dalik. Maka sekali lagi jangan hanya lihat teriakan, slogan, propaganda, ya seindah apapun. Lihat siapa yang membawa, bagaimana hakikatnya. Ya, apalagi kalau Syiah Rafidhah membela Syiah, naudzubillah min dalik. Ini sekali lagi ya harus kita betul-betul cermat sebelum kita jatuh ke dalam lumpur kesesatan dan ya ke bid'ahan ataupun bahkan kesyirikan naudzubillah min dalik. Kemudian disebutkan para ulama ya sampai masa itu mendemo rumah Utsman bin Affan yang masih dekat dengan Masjid An-Nabawi ya. Kemudian ya sampai berhari-hari Utsman dikepung, didemo ya. Para sahabat Rasul sallallahu itu siap untuk apa membela Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Umar dan seterusnya. Namun Utsman bin Affan teringat dengan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beliau ya ikhlas mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pernah suatu saat Utsman bin Affan itu dipesan diberi pesan oleh Rasul sallallahu alaihi eh kalau ada orang yang mau mengkudeta dirimu, jangan engkau berikan kekuasaanmu dengan sukarela sampai engkau apa? terbunuh pun tidak ada masalah. Ya. Apalagi kita ingat juga sabda Rasul ketika beliau dan para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha dan Zubair berada di Gunung Uhud. Ya. Kemudian Gunung Uhud apa? Bergetar. Rasul mengatakan, eh daya Uhud." Ya, tenanglah engkau wahai Uhud. Fama alaika ila nabiyun wasidikun wasyahid. Karena eh di atasmu wahai Uhud hanya ada nabi ya jelas Nabi Muhammad, Siddiq yaitu Abu Bakar Siddiq dan syahid dan para sahabat-sahabat tadi ya Umar, Utsman, Ali, Zubair dan Talha semuanya mati syahid. Ya, ini adalah apa? Kebenaran sabda rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekali lagi Utsman bin Affan pada waktu itu ditawari oleh para sahabat. Inilah para sahabat dahulu. Kalau ada saudaranya muslim ditindas, ya, ada saudara muslim, ya, mereka didolimi, tidak dibiarkan, tidak cuek, dibela. Unsur akhaka doliman, au madluman. Tolonglah saudara yang didolimi ataupun yang apa? Mendolimi. Tidak apa? Cuek-cuekan. Ya, kemudian Utsman bin Affan berusaha merayu para sahabat untuk mereka apa? Tidak sampai membela beliau menumpahkan darah yang lainnya. Ya. Padahal para sahabat siap sudah. Eh, melawan orang yang mendemo tadi, yang mengkudeta Utsman bin Affan. Eh, namun terakhir para sahabat tersebut ya tunduk kepada perintah Utsman bin Affan untuk mereka keluar dari rumah beliau, meninggalkan beliau sendirian menghadapi para pendemo, para pengkudeta tersebut. Eh, kemudian Utsman bin Affan membuka mushaf Al-Qur'an. Ya, kemudian datang ya orang-orang tersebut enak udzubillah min dalik mencekik Utsman bin Affan radhiyallahu anhu eh kemudian yang membunuh tersebut membawa pedang seraya menyebutkan pedangnya kepada Utsman kemudian Utsman bin Affan eh menangkis dengan tangannya sampai terputus tangannya pelumuran darah sampai terkena mushaf dan jatuh kepada firman Allah fasaikfikahumullah semoga Allah yang eh, mencukupkanmu dari dari mereka sampai terbunuh Al Khalifah Rasid Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Masal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Inilah akhir daripada kekhalifahan di Nurain Utsman bin Affan di tangan seorang provokator yang bernama Abdul bin Sabah al-Yahudi, pendiri kelompok Syiah Rafidah yang dibantu oleh orang-orang bodoh yang mereka mudah tertipu dengan subhat subhatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menyatukan kita dengan para sahabat Rasul dengan Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab di surganya kelak dan semoga Allah menjauhkan kita dari segala bentuk fitnah dan para ashabil fitan di mana saja mereka berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyamakan kita dari segala bentuk fitnah di dunia wal akhirah. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store www.ufitstore.com